Kita masuk pada kepada bab Al-Babu Ats-Tsani Asyara. Bab yang ke-12 bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kesirikan di sini adalah syirkul akbar. Jadi termasuk kesirikan yaitu sirik akbar seseorang yang dia bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukumnya sirik akbar? Li'anan nadra ibadah. Dikarenakan nadar itu adalah ibadah. Sebagaimana Kaidah al-muhimma fi babil ibadah, kaidah yang sangat penting yang terkait dengan bab ibadah dikatakan di dalam kaidah tersebut wasafrul ibadah li ghairillahi sirkun, yakni sirkun akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Jadi bab termasuk dari kesyirikan yaitu syirik akbar seseorang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan nadar itu adalah ibadah. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama, munasabatu hadal bab li kitabit tauhid. Ya, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna nadar. Makna nadar. Kemudian poin yang ketiga adalah dua bentuk nadar yang akan dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya itu Tamhid. Kemudian poin yang keempat adalah nadar ada nadar adalah ibadah. berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian poin yang kelima yang kita akan bahas adalah pembagian nadar dan hukumnya. Kemudian poin yang terakhir adalah syarat-syarat dari nadar. Dikatakan di dalam kitab uh, Al-Mulakhas, munasabatu hadal babi li kitab Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Mengapa permasalahan nadar ini kok dimasukkan di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu Kitab Tauhid? Apa sih hubungannya dengan At-Tauhid? Di sini dijelaskan annal musannif rahimahullahu bayyana fihi naw'an min anwa'is sirki al-munafi tauhidi. Bahwasanya musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semoga Allah merahmatinya menjelaskan di dalam bab ini salah satu jenis dari jenis-jenis kesirikan yang menafikan meniadakan tauhid, yaitu menafikan aslu dari tauhid. Ya. Seseorang yang ternafikan aslu tauhid menunjukkan bahwasanya dia itu bukan orang yang bertauhid. Sebagaimana yang telah mungkin kita jelaskan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi dua. Tingkatan tauhid terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aslu tauhid dan yang kedua adalah kamalu tauhid Ya, aslul tauhid kapan seseorang itu dia memiliki aslul tauhid pada dirinya? Ya minimal, minimalnya dia itu adalah mengamalkan sesuatu yang mengesahkan ketauhidannya dan tidak mengamalkan suatu amalan yang bisa menyebabkan tauhidnya hilang. Jadi seseorang itu dikatakan memiliki aslu tauhid, dia dikatakan bertauhid, minimalnya dia mengamalkan suatu amalan yang mengesahkan tauhidnya itu dan dia tidak melakukan suatu amalan yang menyebabkan tauhidnya hilang, yaitu dari kesyirikan ataupun kekufuran yang akbar. Adapun kamalul tauhid terbagi menjadi dua, yaitu kamalul wajib dan kamalul mustahab. Kesempurnaan tauhid terbagi menjadi dua, ada kesempurnaan yang wajib, seseorang itu masuk ke dalam tauhid yang tingkatan sempurna yang wajib jika dirinya itu bersih dari kesirikan yang akbar maupun asgor, kemudian dia bersih dari bid'ah dan dia bersih dari maksiat. Adapun seseorang yang sampai tingkat tauhid yang sempurna yang mustahab ya adalah orang-orang yang dia sudah bersih dirinya dari kesirikan akbar maupun asgor, kemudian dirinya bersih dari bid'ah dan maksiat, kemudian dia pun menjauhi perkara-perkara yang Allah benci dan menjauhi perkara-perkara dari sebagian yang mubah yang dia khawatirkan perkara tersebut dapat melalaikan dia dari akhirat. Ini tingkat tauhid yang paling tinggi. Di sini dikatakan bahwasanya pada bab ini mu'alib menjelaskan jenis dari jenis-jenis kesyirikan yaitu syirik akbar yang menafikan tauhid. Maknanya adalah menafikan aslu tauhid wa huwa an nadru li yaitu E, bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang nadar di sini adalah termasuk dari bagian ibadah yang insya Allah kita akan jelaskan pada poin yang keempat. Kemudian kita bahas poin yang kedua yaitu makna nadar. Apa sih itu nadar? Nadar adalah huwa ilzamul mukallaf nafsahu ta'ata ghairi lazimatin ta'diman lil manzuri lahu. Yaitu seseorang dia mengilzamkan pada dirinya, mewajibkan pada dirinya suatu ketaatan yang tidak wajib. Jadi nadar adalah seseorang dia melazimkan atau mewajibkan pada dirinya sesuatu ketaatan yang tidak wajib takdiman sebagai bentuk pengagungan lil manzuri lahu terhadap zat yang dia nadari. Jadi nadar adalah seseorang dia Eh, melazimkan atau mewajibkan pada dirinya suatu ketaatan yang hukum asalnya nggak wajib. Tapi dia lakukan ini ta'diman sebagai bentuk pengagungan kepada lil manzuri lahu. Ya, yang dia uh, tujukan untuk bernadar. Seperti misalnya puasa Senin Kamis tidak wajib, tapi dia bernadar ya saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa Senin dan Kamis. Maka hukum puasa Senin Kamis bagi dirinya hukumnya adalah wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Tatkala seorang dia bernadar untuk melakukan sesuatu, ya ketaatan yang asal hukumnya tidak wajib kemudian dia bernadar, maka hukumnya menjadi wajib bagi dirinya. Ya, nanti dan so, nanti seandainya suatu saat dia tidak mampu untuk menunaikan nadar dia, maka dia harus membayar kafarat. Dan kafarat nadar itu sama dengan seperti kafarat sumpah. Ya, yang pertama uh, memberi makan 10 orang miskin. Ya. Kalau tidak mampu memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu lagi maka memerdekakan seorang budak. Seandainya tidak mampu lagi yang ketiganya ini maka dia harus puasa tiga hari berturut-turut. Tidak boleh terselang. Dia ya, harus tiga kali berturut-turut. Ini kafarat bagi orang yang tidak mampu menunaikan nadarnya. Ya, definisi dari nadar yaitu seseorang mewajibkan pada dirinya suatu ketaatan yang tidak wajib sebagai sebagai bentuk pengagungan terhadap zat yang dia nadari tersebut. Dia tujukan nadar tersebut. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid dikatakan wahahuna su'alun ma'ruf Dan di sana ada soal yang yang makruh, yang sangat makruh. Wa huwa anna an-nadhra makruhun. Bahwasanya nazar itu adalah makruh hukum asalnya. Qaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa su'ila anhu faqala innahu la ya'ti bi khairin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci seseorang yang bernazar. Yang mana beliau pernah ditanya tentang nazar, maka Rasulullah bersabda innahu la ya'ti bi khairin sesungguhnya nadar itu tidaklah mendatangkan kebaikan fa kaifa yakunu ibadah wa qad kariha karihahu alaihi salatu wasalam lalu bagaimana bisa nadar itu sebagai ibadah sementara nabi membencinya ya maka dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh wal jawab maka uh, jawabannya beliau mengatakan annan nadra kismani bahwasanya nadar itu ada dua bentuk. Nadar itu ada dua bentuk. Yang pertama nadar, nadarun mutlakun, nadar yang mutlak. Dan yang kedua adalah nadar muqayyadun, nadar yang muqayyad. Jadi nadar itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah nadar mutlak dan yang kedua adalah nadar muqayyad. Apa sih definisi dari nadar mutlak? Nazar mutlak adalah ayul zimal abdu nafsahu bi ibadati bi ibadatin lillahi jalla wa ala hakadha bila qaidin yaitu seorang hamba dia melazimkan atau mewajibkan pada dirinya suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikat dengan suatu keinginan tidak ada embel-embelnya ya dia bernazar bernazar kepada Allah hanya sekedar bernazar Tidak ada keinginan yang lainnya kecuali dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ka'ayakula mathalan seperti orang yang mengatakan lillahi alayya nadhrun an usalli raqataini. Ya. Saya bernadar kepada Allah untuk salat dua rakaat. Saya bernadar kepada Allah besok untuk puasa. Misalnya, saya bernadar kepada Allah untuk menyembelih seekor kambing tanpa dikasih embel-embel. Maka nadar yang seperti ini tidak termasuk dari hadis yang dimaksudkan oleh Rasulullah innahu la ya'ti bi khairin. Jadi nadar yang mutlak yang seseorang bernadar itu tidak mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah innahu la ya'ti bi khairin. Ya, ini nadar yang mutlak. Maka di sini dikatakan wali sahadan nadru huwa alladhi karihahu alaihi salatu wassalam. Maka nadar yang seperti ini tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membencinya. Bal an-nadru al-makruhu huwal al-qismu ats-tsani. Adapun nadar yang dibenci adalah nadar dengan bentuk model yang kedua, yaitu nadar muqayyad. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nazar muqayyad ini ya, yaitu nazar muqayyad adalah seseorang itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan imbalan. Ya Allah, jika saya sembuh dari sakit saya, maka saya akan menyembelih seekor kambing. Ya Allah, saya bernazar kepadamu ya untuk uh, membagikan harta saya senilai satu juta jika saya lulus ujian. Ya dia bernadar kepada Allah itu ada maunya. Maka orang yang seperti ini ya masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yustakhraju bihi minal bakhil." Sesungguhnya nadar yang mukoyat ini, yang dia bernadar kepada Allah mengharapkan suatu embel-embel keinginan, ya, timbal balik, tidaklah dikeluarkan kecuali dari orang yang bakhil. Dan nadar inilah yang hukumnya makruh. Adapun perlu kita pahami bahwasanya seseorang yang bernadar baik dia nadar yang mutlak ya tanpa embel-embel ataupun nadar yang mukoyat ya dengan embel-embelnya tatkala dia bernadar maka al-wafa menunaikan nadar ini hukumnya wajib dan tatkala dia sudah bernadar dan dia tunaikan nadar ini ya berarti dia beribadah kepada Allah dan dia akan mendapatkan pahala tatkala dia menunaikan nadar baik nadar yang mutlak ataupun nadar yang mukoyat, Ya. Dan hukum nadar yang mukoyat, uh, eh, hukum asalnya adalah makruh. Namun dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya nadar yang mukoyat ini hukumnya bisa haram. Seseorang yang bernadar mukoyat, yang dia bernadar karena mengharapkan sesuatu itu hukumnya bisa haram. Hukum asalnya makruh dibenci namun bisa haram. Ya. Jika orang yang bernadar ini dia menyangka ya, bahwasanya dia tidak akan mendapatkan hajat ya keinginan dari apa yang dia inginkan kecuali dengan nadar. Ini kelihatannya penyakit saya nggak bakalan sembuh kalau saya bernadar nih. Allah tidak akan menyembuhkan penyakit saya kalau saya tidak bernadar. Ah saya bernadar biar penyakit saya sembuh. Ya dia memiliki keyakinan seperti ini maka hada muharramun. Ya, maka ini hukumnya haram li'anna dhanna anna Allah la yu'ti illa bimuqabal. Karena dia menyangka bahwasanya Allah itu tidaklah memberi sesuatu kepada makhluknya, kepada hambanya, kecuali ada balasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya di diharamkan. Kemudian faida tabayyana laka dzalika fa'lam anna an-nadhra al-mutlaq la yudkhalu fil karaha. Maka jika telah jelas bagi kita tentang permasalahan ini maka ketahuilah bahwasanya nadar yang mutlak ini tidak masuk ke dalam yang dimakruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza atlaqna al-qaul bi an-nadra ibadah, fa hal yudkhalu fi hadzal an-nadru muqayyad? Ya. Akan tetapi timbul lagi suatu pertanyaan, jika kita mengatakan bahwasanya nadar itu adalah ibadah, apakah dari perkataan kita nazar itu adalah ibadah masuk di dalam nazar tersebut adalah nazar yang mukoyat paham nggak maksudnya ya nadar yang mukoyat kan hukumnya makruh ya tatkala kita mengatakan an-nadru ibadah nazar itu adalah ibadah secara mutlak kita katakan nazar adalah mutlak adalah ibadah ya kita tidak merinci nazar itu yang mukoyat atau yang yang mutlak ya apakah tatkala kita katakan an-nadru ibadah masuk di dalam perkataan ini bahwasanya nadar yang muqayyad itu masuk ke dalam perkataan an-nadru adalah ibadah maka uh, penjelasan di sini bahwasanya ada dua sisi an mukoyat muqayyad lahu jihatani nadar yang muqayyad seseorang yang yang dia bernadar karena menginginkan sesuatu itu ditinjau dari dua sisi yang pertama wafa'uhu bin nadri menunaikan menunaikan nadar yang telah yang dia telah mewajibkan pada dirinya untuk bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini adalah eh, qad ta'abbadallaha ibadatan min hadhil jihad. Maka dari jihad ini dari sisi ini seseorang yang bernadar dengan nadar yang muqayyad ya ada embel-embelnya tatkala dia menunaikan nadarnya ya dari sisi ini berarti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi tatkala dia mengucapkan nadarnya, ya, saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala jika saya lulus maka saya akan menyembelih seekor kambing. Ah, yang jadi permasalahan di sini, yang dibencinya itu bukan nadarnya, ya, tapi yang dibenci adalah uh, kiatnya itu apa keinginan embel-embel yang diinginkan oleh seseorang tatkala dia bernadar secara mukoyat. Sebagaimana dikatakan di sini aslu nadar, bahwasanya aslu nadar itu adalah ibadah. Ya, baik nadar yang mukoyat maupun nadar yang mutlak. Tapi yang menjadi permasalahan yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW adalah bukan aslu nadarnya, bukan nadarnya. Eh, saya bernadar kepada Allah bukan itunya, tapi yang di, yang di apa yang dibenci oleh Rasulullah adalah ada keinginan, ada embel-embel tatkala dia ber, bernadar. Namun secara zat, secara aslu dari eh, nadar itu adalah ibadah. Itu ya. Jadi eh, kita ulangi sekali lagi bahwasanya nadar itu terbagi menjadi dua, yaitu nadar yang mutlak dan nadar yang muqayyad. Nadar yang mutlak adalah seseorang yang menadar mewajibkan kepada dirinya suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai keinginan. Ya, dia memang murni dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya dicintai, ya. Kemudian nadar yang kedua adalah nadar yang muqayyad, yaitu seseorang yang bernadar kepada Allah disertai dengan keinginan, mengharapkan suatu imbalan dan yang seperti ini adalah nadar yang makruh. Akan tetapi secara zatnya adalah ibadah. Yang dimakruhkan adalah keinginan dia tatkala dia ber, bernadar. Ini ya. Kemudian nadar adalah ibadah. Nadar adalah ibadah. Poin yang selanjutnya, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan bab ini yaitu bab termasuk kesyirikan bahwasanya bernadar kepada selain Allah adalah kesyirikan ya, termasuk dari syirik yaitu syirik akbar bernadar kepada selain Allah adalah eh, bernadar kepada selain Allah kenapa dikarenakan nadar kepada nadar itu adalah ibadah beliau berdalil dengan surat uh, Al-Insan ayat 8 dan surat Al-Baqarah ayat 280. Di dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Yufuna, mereka menunaikan nadar dan mereka takut terhadap suatu hari yang kejelekannya merata. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 270 Allah berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa-apa yang kalian infakan dari sebuah infak atau kalian nadarkan dari suatu nadar, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat yang pertama Al-Insan yang menunjukkan bahwasanya nadar adalah ibadah dijelaskan oleh Syaikhul Al-Fauzan bahwasanya di dalam ayat ini Al-Insan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang mereka menunaikan nadar. Dan tidaklah Allah memuji suatu amalan yang dilakukan oleh seseorang kecuali amalan tersebut adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan segala amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah sebagaimana definisi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dalam ayat ini yang menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar dan tidaklah Allah memuji suatu amalan yang ditunaikan oleh seorang hamba kecuali Allah cinta terhadap amalan tersebut. Dan segala sesuatu amalan yang Allah cintai menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ya, sebagaimana definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap nama yang mencakup dari apa-apa yang Allah cintai ataupun Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang yang batin. Adapun dalil yang kedua yang menunjukkan nadar itu adalah ibadah yaitu dari kata fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ai fayujazikum alaihi. Ai maknanya Allah itu akan membalas atas kalian, membalas infak kalian dan membalas nazar kalian dengan pahala. Suatu amalan ya, yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang amalan tersebut mengakibatkan seseorang itu mendapatkan pahala menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang Allah cintai yang menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Maka dari dua ayat ini menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Dan di sini ada suatu penekanan oleh Syekh al tentang masalah pendalilan eh, bahwasanya wahuna qaidatun fi anwa'il istidlal ala anna amalan ma minnal a'mali sarfu li ghairillahi jalla wala sirkun akbar. Bahwasanya di sana ada kaidah tentang jenis-jenis pendalilan atas suatu amalan yang mana apabila amalan tersebut dipalingkan kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Yang pertama adalah al-istidlalu amun, pendalilan secara umum. Ya, pendalilan secara umum yang menunjukkan bahwasanya Barang siapa yang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya adalah syirik akbar. Di antara dalil-dalil secara umum yang menunjukkan bahwasanya memalingkan uh, peribadatan kepada selain Allah adalah syirik akbar sebagaimana yang dijelaskan uh, yang dibawakan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Kitab Tauhid bab yang pertama. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah ya, dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah hanya kepada Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun wa anna lillahi masajid wa anna lillahi masajid fala fala tadu ma Allahi ahadan dalam surat jin itu ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab salah satu usul Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan." Dan hanya milik Allah lah masjid. Ya, masjid itu bisa diartikan tempat ibadah atau diartikan anggota sujud. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian menyeru beribadah kepada Allah seorang pun. Ini dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Dan di antara uh, kefakihan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, sebelum beliau merinci dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan bahwasanya ibadah ini adalah syirik, ibadah ini adalah syirik, beliau terlebih dahulu menjelaskan dalil-dalil secara umum. Ya. Dan pada bab dimulai pada bab yang kemarin tentang masalah menyembeli, kemudian masalah nazar ini, beliau mendatangkan dalil secara khusus. Ya, yang menjelaskan bahwasanya amalan tersebut adalah ibadah sehingga kalau dipalingkan kepada selain Allah itu adalah sirkun akbar. Ini poin yang ke keempat ya nazar adalah ibadah. Kemudian poin yang kelima pembagian nazar dan hukumnya. Pembagian nazar dan hukumnya. Yang qasimun nadru ila kismaini. Nadar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama nadrun ta'ah nazar di dalam ketaatan. Wa ilzamul abdi nafsahu bin nazarin fihi ta'atun wa qurbatun Yaitu seseorang hamba mewajibkan pada dirinya suatu nazar yang di dalamnya terdapat ketaatan dan pendekatan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang mengatakan, saya bernadar kepada Allah untuk puasa tiga hari maka wal wajib alal muslim al wafa'u bihi maka nadar yang seperti ini wajib ditunaikan tatkala seorang sudah bernadar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk ditunaikan wa yukrahu lil muslim ayang dhura ibtidaan dan dibenci bagi setiap muslim itu memulai untuk ber, bernadar ya. karena Rasulullah bersabda inna nadhra la ya'ti bi khairin inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Ini bagi nadar yang yang muqayyad. Ya, bagi nadar yang muqayyad. Yang kedua nadarun maksiatun. Nadar yang maksiat. Wa huwa ilzamul abdi nafsahu bin nadrin fihi maksiatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu seseorang hamba dia mewajibkan pada dirinya untuk bernadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saya lulus ujian saya akan ngajak Eh, cewek saya kencan ke 21 bioskop nonton misalnya. Dalam rangka bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia lulus dikarenakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah maka yang seperti ini tidak wajib untuk ditunaikan bahkan haram jika dia ditunaikan wa man nadhara fala yasihi barang siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka janganlah dia bermaksiat. Tapi nadarnya tetap sah. Kalau antum lihat di dalam kitabnya Ustaz Abu Isa ya, di antara bentuk-bentuk nadar itu ya, nadar di dalam untuk melakukan ketaatan. Ya, dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, maka nadarnya sah dan dia wajib untuk menunaikan nadarnya. Jika dia tidak menunaikan nadarnya, maka dia wajib membayar kafarat. Kafaratnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, kalau nggak mampu apa? Memberi pakaian 10 orang miskin, kalau tidak mampu memerdekakan seorang budak, kalau tidak mampu baru berpuasa tiga hari berturut-turut. Ya, kalau seorang bernazar dalam perkara yang mubah, ya. sah tidak nazarnya? Seperti misalnya, kalau saya lulus maka saya akan beli mobil Mercedes Benz misalnya. Kemudian dia lulus. Saya bernadar kepada Allah, kalau saya lulus, saya beli beli rumah atau apa misalnya ya. Ini perkara perkara nadar yang mubah. Bagaimana nadar yang seperti ini? Dikatakan di dalam e, kitab tersebut e, ikhtilaf di antara para ulama apakah nadarnya ini sah atau tidak. Namun yang yang sahih bahwasanya nadar tersebut tetap sah dan dia ada yang mengatakan wajib untuk menunaikannya dan ada yang mengatakan tidak wajib tapi dia harus bayar kafarat. Ini dalam perkara yang yang mubah. Begitu juga dengan dalam perkara yang dibenci dan juga dalam perkara yang haram, nadarnya sah. Tapi kalau dalam perkara yang makruh atau dalam perkara yang haram dia tidak haram baginya untuk menunaikan nazar. Ya. Dan dia wajib untuk membayar kafarat. Tapi kalau nazarnya di dalam masalah kesyirikan, ya saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyembeli seekor kambing untuk Nyi Kidul misalnya atau saya bernadar kepada Nyi Kidul untuk berpuasa tiga hari misalnya maka kalau nadar kesirikan ini nadarnya tidak sah dan dia tidak dia tidak wajib untuk menunaikan jelas ya nazarnya tidak sah dan tidak boleh ditunaikan yang wajib dan tidak wajib baginya untuk membayar kafarot kenapa karena nazarnya nggak sah ya kesirikan nggak sah nazarnya namun dia wajib untuk ber bertobat ini bagi orang yang bernazar dengan nazar kesirikan nazarnya tidak sah dia wajib bertobat dan tidak perlu baginya untuk membayar kafarot. itu bisa lihat di dalam kitabnya Ustaz Abu Isa itu ya. Mutiara Faidah Tauhid kalau tidak salah. Kemudian poin yang terakhir adalah syarat-syarat nadar. Yang ini anak ambil penjelasannya dari kitab Al-Qaulu Mufid yang tahun kemarin dibahas oleh Ustadz Abu Sa'ad itu ya. Yang ditulis oleh ulama dari Yaman tentang surutun nadri, syarat-syarat nadar itu ada enam. Seorang tatkala bernadar harus terpenuhi enam syarat. Yang pertama ayakuna lillahi la li Yang pertama bernazar kepada Allah bukan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Jadi syarat-syarat nadar yang pertama ayyakuna lillahi la li ghairillah. Bernadar hanya kepada Allah dan bukan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua ayyakuna fi ta'atin la fa, la fi maksiatin. Itu bernazar kepada Allah dalam ketaatan bukan di dalam kemaksiatan. Yang kedua bernadar di dalam ketaatan bukan di dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, ayakuna mimma yutikuhu la fima la yutikuhu. Yaitu bernadar terhadap perkara yang dia mampu Ya tidak boleh seorang itu bernadar terhadap sesuatu yang dia tidak mampu. Contohnya apa ya? Saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala jika saya lulus maka saya mau terbang ke bulan dengan sayap. Misalnya, ya kan, kan nggak mungkin ya. Eh, nggak mampu orang ini. Maka tidak boleh bernadar yang seperti seperti ini. Kemudian yang keempat, ayakuna fima yamlikuhu al-abdu la fima la yamlikuhu. Bernadar seseorang hamba dia bernadar terhadap sesuatu yang dia miliki. Tidak boleh dia bernadar terhadap sesuatu yang dia tidak miliki sebagaimana yang kemarin nah, contohkan ya. Saya bernadar jika saya lulus, saya akan menyembeli ayam tetangga itu jelas ya ini tidak boleh karena bukan miliknya kemudian yang yang kelima ya yakuna fi makanin kana yu'badu fihi ghairullahi ya dia tidak boleh bernadar pada suatu tempat yang tempat tersebut ya digunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kemudian yang keenam ini yang penting cukup penting ya alla ya'taqidu an-nadiru ta'thiran nadri fi husuli ma nudi romin ajlihi ya hendaknya ini seorang yang bernadar tidak meyakini bahwasanya apa yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan dengan cara nadar ini saya kalau nggak nadar saya nggak bakalan lulus ya saya lulus ini berkat saya bernadar maka tidak boleh ya seorang tidak boleh meyakini bahwasanya ya taksirun nadar itu dia dapatkan itu ber, karena berkat dia bernadar seakan-akan kalau tidak bernadar dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan jadi yang keenam itu tidak bo, tidak bo, tidak boleh meyakini bahwasanya ya nadar itu memberikan pengaruh dengan sendirinya untuk menghasilkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang yang ber, bernadar ini ya di antara syarat-syarat nadar. Selesai sudah pembahasan bab kita bab yang ke-6 tentang babu minasyirki an-nadru li Kemudian kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya yaitu bab ke-13 dan bab yang ke-14. Ya, bab yang ke 13 yang berbicara masalah al istiada dan bab yang ke-16 Bab yang selanjutnya berbicara masalah istighatha dan bab ini kita jadikan menjadi satu pembahasan. Karena intinya sama ya masalah istighatha dan isti'adha, ya dua amal ini tercakup di dalam kategori yang namanya doa. Di sini ana jelaskan sesuai dengan apa yang ada di mukoror yang dipelajari di SMP Jamil ya, yaitu hukmu al istiadha wal istighotha bi ghairillah hukum isti'adah, istighotha kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang kita akan bahas di bab ini. Yang pertama adalah aksamu doa. Pembagian doa. Kemudian yang kedua adalah makna isti'adah wal istighotha. Makna dari isti'adah dan istighotha Kemudian poin yang selanjutnya hukmul isti'adah wal istighatsah bi ghairillah. Hukum isti'adah dan istighatsah kepada selain Allah. Kemudian yang terakhir dolalun man, man yad'u ghairullah. Ya, sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang anak pegang ini di sini dikatakan di dalam madkhalun madkhal itu muqaddimah dikatakan di dalam muqaddimah di sini al isti'adzatu wal istighatha min anwa'il ibadah isti'adzah dan istighatha ini termasuk dari macam-macam ibadah ya nanti insya Allah kita akan uh, jelaskan dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah dan istighatha itu adalah ibadah allati tusrafu lillahi wahda yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan istighatsah dan isti'adzah adalah ibadah, maka wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafa li ghairillahi syai'an min khasa'isillahi faqad asyraka. Maka barang siapa yang dia memalingkan kepada selain Allah sesuatu yang sesuatu tersebut merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ibadah, ibadah adalah sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah jika dipalingkan faqad asyraka maka dia terjerumus ke dalam kesirikan ya aksamu doa pembagian doa dijelaskan oleh para ulama bahwasanya addu'a yang yang qasimu ila qismaini doa itu terbagi menjadi dua doa terbagi menjadi dua yang pertama doa doatul ibadah yang pertama adalah doa ibadah dan yang kedua adalah doaul masalah. Yang kedua doa masalah. Apa sih maksud dari doa ibadah? Doa ibadah itu yang biasa kita sebut dengan kata istilah ibadah. Ya, doa ibadah ya ibadah. Namun nama lengkapnya adalah doa ibadah, panggilannya adalah ibadah. Ya. Yaitu huwa kullu ma yataqarrabu bihi ilallahi minal a'mali as-salih as roja athawabihi wa khofan min iqabihi. Dijelaskan dalam kitab ini adalah seluruh apa-apa yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang saleh yang dilakukan dalam rangka mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dan karena takut dari ikopnya, siksanya. Jadi segala suatu amalan ya baik yang zahir maupun yang batin yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengamalkannya karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa ibadah seperti salat. Ya, salat adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita salat? Karena saya mengharapkan pahala. Kenapa kita salat? Karena saya takut kalau saya meninggalkan salat saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, siam, sedekah dan yang semisalnya. Adapun doa masalah, inilah yang kita bahas. Yang dimaksud dalam bab yang pembahasan kita ini adalah doa masalah. Ya. Wa huwa talabu ma yanfa'u da'i min jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Yaitu meminta sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang meminta, baik untuk mendapatkan suatu manfaat atau agar terhindar dari suatu kemudaratan. Doa atau doa itu secara bahasa adalah at-tulab, at-talabu, permintaan. Yang mana kalau dalam istilah bahasa Arab at-talab itu permintaan itu terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama permintaan dari orang yang di bawah kepada orang yang di atas. Maka kalau dalam istilah bahasa Arab ini dinamakan dengan doa. Seseorang yang lebih rendah kedudukannya minta kepada yang lebih atas. Ya tatkala kita minta kepada Allah dikatakan doa kenapa? Karena kita adalah rendah sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih tinggi, maha tinggi. Kemudian ada at permintaan dari uh, seseorang yang sejajar, ya, kedudukannya sejajar. Misalnya anak sama antu kedudukannya sejajar. Eh, akhi, eh, tolong ya nanti kalau kalau hujan tolong diangkatin uh, jemuran anak misalnya sesama sesama mahasiswa misalnya seperti itu dia minta tolong maka ini namanya iltimas ya permintaan terhadap orang yang tingkatannya sejajar adapun permintaan atau dari orang yang lebih tinggi dibanding uh, kepada orang yang lebih bawah itu namanya al amru apa perintah ya, seorang seorang guru minta kepada santrinya untuk menghapus apa ah tolong dihapus papan tulis misalnya ini namanya adalah al-amru dan kita yang kita bahas di sini adalah doa permintaan atau talab yang bermana doa yaitu dari orang yang dibawa kepada yang di atas dan doa masalah ini eh, sebagaimana dijelaskan di dalam atau hitmu yasar ini terbagi menjadi tiga bentuknya yang pertama adalah isti'ana kemudian istighatha dan isti'adah dan doa masalah terbagi menjadi tiga yaitu isti'anah isti'adah dan isti gotha. Yang dijelaskan di sini adalah isti ada dan isti gotha. Adapun uh, tidak salahnya kita menjelaskan juga tentang al ya, isti'ana. Ya, isti'anah bermakna tolabul aun, meminta pertolongan. Meminta pertolongan baik untuk mendapatkan suatu manfaat atau agar terhindar dari suatu mudarat. Ini isti'ana. Kalau isti'ana maknanya adalah meminta pertolongan baik untuk mendapatkan suatu manfaat atau agar terhindar dari kemudorotan. Ini isti'anah. Adapun istighosa atau isti'ada di sini adalah huwa hiya talabul iltija'i wal i'tisami. Talabu meminta perlindungan. Iltija sama iltisam mananya sama ya. Talabul iltija meminta perlindungan dari kemudorotan yang akan menimpa ini isti, istiada. Ya, istiada adalah meminta perlindungan dari kemudorotan yang akan menimpa. Adapun istighotha tolabul gauthi, wahuwa kasbus Maknanya adalah meminta agar dihilangkan dari kemudorotan yang sedang menimpa. Anda ulangi, ya kalau istiada itu meminta perlindungan, istiada meminta perlindungan dari kemudorotan yang akan menimpanya. Ini istiadah. Kalau istighatha adalah meminta agar dihilangkan dari kemudorotan yang sedang menimpa. Kalau isti'anah lebih luas, yaitu meminta pertolongan, baik untuk mendapatkan manfaat atau agar terhindar dari kemudorotan. Ya. Jadi di antara uh, perbedaan antara istighatha dengan isti'adah perbedaannya kalau istighatha itu ya bahayanya sedang menimpa. Ya. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar bahaya yang menimpa menimpa dirinya itu dihilangkan. Adapun kalau istiada eh, bahayanya belum nampak, belum ada tapi di depan, belum mengenainya. Kemudian dia berlindung ya agar bahaya tersebut tidak mengenainya. Maka tatkala seseorang itu dia singgah pada suatu tempat yang asing, kita rihlah misalnya ke pantai atau ke hutan, maka disunahkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma qala. Ya aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan seluruh makhluknya. Ya, berlindung ya dari bencana yang dikhawatirkan akan menimpa dirinya. Adapun eh, dalil-dalil uh, yang menunjukkan bahwasanya tiga hal tersebut isti'ana, istighatha dan isti'ada adalah ibadah. Yang pertama tentang al-isti'ana. Isti'ana adalah ibadah di sini berdalil dengan surat Al-Fatihah ayat 5 kana na'budu wa iya iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Wa iya iyyaka nasta'in dari ayat ini menunjukkan bahwasanya isti'anah adalah ibadah. Lalu bagaimana sisi pendalilan wajuhu dilalahnya? Kan seseorang itu dikatakan dia berdalil jika yang pertama dalilnya sohi. Ya, kalau dari Al-Quran jelas sohinya, kalau dari hadis sohi, dan alasan pendalilannya benar. Tidak cukup orang itu berdalil dengan dalil yang sohi saja. Ya, tapi alasan pendalilannya nggak benar. Sebenarnya ayat ini nggak cocok untuk dijadikan sebagai dalil. Seperti orang-orang sufi yang mereka membagi apa uh, tingkatan orang Islam menjadi tiga sehingga nanti tatkala dia sudah sampai tingkatan hakikat, maka e, tidak diwajibkan baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya sohi ya wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya keyakinan. Berarti kalau saya sudah yakin akan Allah Subhanahu wa taala, berarti saya nggak usah beribadah kepada Allah. sohi dalilnya, tapi sisi pendalilannya salah. Padahal yakin di situ maksudnya adalah kematian. Seperti orang-orang yang yang mereka tabur bunga. Ya. Tatkala apa? E, ada kuburan kemudian ditaburkan bunga atau ditancap pohon kemboja, ya. Ini pakai ada dalilnya enggak? Ada dalilnya tentang apa? Tatkala Rasulullah melewati apa? kuburan ya. Ada dua orang yang di, di, disiksa kemudian diinikan pelepah. Dalilnya sahih, hadisnya sahih, tapi sisi pendalilannya salah. Ya. Maka seorang itu dikatakan berdalil jika dia menggunakan dalil dari Al-Quran jelas sahih ataupun dari hadis yang sahih dan sisi pendalilannya benar. Kalau kita ber, berceramah di hadapan masyarakat bahwasanya isti'anah adalah ibadah, mana Pak Ustaz dalilnya ini? Iya karena budu wa iya karena sen. Kok iso? Ya seperti itulah kata ini saya baca. Ya. Maka kita jelaskan di dalam ayat ini ya, iya karena di dalam kaidah bahasa Arab ya Iya kali ini irobnya apa? Mafulun bi. Ya. Failnya adalah domir mustatir takdirnya nahnu. Hukum asal yang namanya maful bi, objek itu letaknya di belakang. Contoh doroba Muhammadun kalban. Kalban mafulun bi. Aslinya seperti ini. Doroba Muhammadun kalban. Muhammad memutul memukul anjing. Ya. Tatkala kalau dalam kaidah bahasa Arab apabila suatu kalimat yang seharusnya letaknya di belakang kok dia dikedepankan yufidul hasar menunjukkan pembatasan ya. kalban doroba muhammadun beda artinya tatkala antum mengartikan doroba muhammadun kalban muhammad memukul anjing ini tidak menunjukkan pembatasan ada kemungkinan yang dipukul oleh muhammad selain anjing tapi kalau Muhammad eh, kita mengatakan kalban doroba muhammadun maka artinya hanya anjing saja yang dipukul oleh Muhammad. Tatkala kita di sini mengatakan iya kanastain, ya mafulbihnya dikedepankan, berarti ya Allah hanya kepadamu ya kami meminta pertolongan. Suatu amalan apabila ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah ya suatu amalan yang amalan ini hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Apalagi di dalam ayat ini diatapkan dengan kalimat iya karena budu. Sementara huruf atap wau nih huruf atap wau kan menunjukkan kesamaan hukumnya ya. Ja'a Muhammadun wa Muhammad, ja'a Muhammadun wa Ali ya dengan huruf wa menunjukkan bahwasanya Muhammad dan Ali sama-sama datang. Ya, kemudian dalil yang selanjutnya tentang istighotha adalah ibadah adalah surat Al-Anfal ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id tastagitsuna rabbakum fastajaba Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kalian. Ini terkait dengan perang Badar ya. Pada saat itu berkecimpung perang Badar, kemudian para sahabat mereka beristi, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun mengabulkannya. Ya, dari ayat yang mulia ini menunjukkan istighatsah adalah ibadah. Kenapa fastajaba lakum? Ya, Allah mengabulkan, menerima istighfar mereka. Suatu amalan yang amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan amalan tersebut adalah dicintai. Dan segala amalan yang dicintai menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian dalil tentang isti'adzah adalah ibadah sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab salah satu usul adalah kul a'udzu birabbin nas wa kul a'udzu birabil falah. Kul katakanlah perintah. Ya. Segala apa yang Allah perintahkan menunjukkan perintah uh, amalan tersebut adalah ibadah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka amalan tersebut adalah ibadah. Di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah kul katakanlah ya Muhammad a'udzu birabbin Ya, aku berlindung kepada Rabb manusia. Ini ya pengertian dari isti'ana, istighatha, isti'adah dan e, dalil-dalil e, yang menunjukkan bahwasanya e, doa-doa e, tersebut adalah ibadah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah hukum isti'ana, isti'adah, istighatha kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hukmul isti'adah wal istighatha bi ghairillah tanqasimu ila qismaini. Ini harus kita pahamin ya. Bahwasanya hukum istiada istighatha kepada selain Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jaizatun. Boleh. Kapan maksudnya ini isti'ana isti'ada bermakna tolap ya, meminta. Boleh itu idza tawaffarat asyurutu. Jika terpenuhi syarat-syaratnya. Hiya arba'ah. Dan syaratnya ini adalah empat. Kita meminta kepada makhluk ya, meminta istiada, istighotha atau isti'ana itu hukumnya boleh jika terpenuhi empat syarat. Harus empat syaratnya. Empat syarat ini tidak boleh terluput. Salah satunya saja dari empat syarat yang kita akan sebutkan di sini, maka mesti dia terjerumus ke dalam kesirikan yang akbar. Jadi tatkala kita beristighotha kepada makhluk, kepada selain Allah boleh jika terpenuhi empat syarat. Yang pertama, Allah yakuna min khasa isillah Perkara yang dia minta bukan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Seorang yang datang ke dukun misalnya minta sudah lama nih suami istri belum punya anak, datang ya, minta ditolong agar memiliki seorang anak. Jelas ini sirkun akbar. Kenapa? Karena perkara yang diminta ini dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Tidak ada yang mampu memberikan anak kecuali Allah Subhanahu wa taala atau mungkin ada orang Jawa mungkin kalau mau besanan atau apa dia datang ke pawang hujan biar tidak turun hujan datang ke pawang hujan biar men, me, apa menjaga hujan tidak menurunkan hujan maka seperti ini adalah tidak boleh sirkun akbar kenapa karena dia meminta dalam perkara yang merupakan khusus bagi Allah menurunkan hujan ini adalah khusus bagi Allah yang kedua ayakunal makhluk qadiran alaihi dalam perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya. Dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya. Walaupun hanya satu orang ya. Beda kalau dalam perkara yang dia minta kepada orang tersebut dan kebetulan orang tersebut tidak mampu. Maka tidak termasuk dari syirik. Kalau ada makhluk yang mampu, contoh antum minta angkat beras sekitar 20 kilo kepada nenek-nenek yang umurnya 100 tahun Mampu nggak nenek-neneknya? Enggak. Ya, maka yang nanti hukumnya seperti ini adalah tercela. Tapi syirik nggak tidak. Kenapa? Karena ada makhluk yang mampu. Maksud dari ayakunal makhluk qadiran alaihi dalam perkara yang makhluk mampu, yang dimampui. Kalau dalam perkara yang makhluk tidak mampu, maka ini hukumnya adalah sirkun akbar. Ini yang kedua ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang pertama, merupakan kekhususan bagi Allah. Kalau seorang yang dia meminta perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah mesti makhluk tidak tidak mampu. Ya, minta hujan, minta anak, ini makhluk tidak mampu. Kemudian yang kedua, ayakuna hayyan. Orang yang diminta masih hidup. Ya. Walaupun dalam perkara yang mampu, tapi dia mintanya kepada mait, maka hukumnya syirik akbar. Datang antum punya kakek, kakek antum sudah mati, datang kuburan kayak minta uang seribu. Mampu sebenarnya kalau kakek antum hidup, Jangan nggak seribu tong, <laughs> tong ya. <laughs> Sepuluh ribu aja dikasih kalau masih hidup ini sudah mati. Ya, maka yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Kemudian ayahku hadiron. Dan yang keempat yang terakhir adalah harus hadir. Baik yang hadir adalah jasadnya ataupun suaranya. Ya. Antum minta kiriman habis nih uang buat kos-kosan. Ya, antum telepon Bapak antum hadir. Hadir apanya? Suaranya. Tapi kalau misalnya tatkala antum jalan-jalan ke Mariboro, kemudian dijegat oleh 10 orang preman di pala, kemudian antum kakek datanglah, saya butuh bantuanmu. Tuh. Gitu ya. Kayak film apa itu ya? Nggak hadir. Tuh gitu ya. yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Maka di sini, di sini katakan uh, yang sirkia idza takhallafa ahadu surut asabiqo. Jika menyelisihi salah satu dari syarat yang telah kita sebutkan. Jadi kita boleh meminta ya kepada makhluk boleh hukumnya jika terpenuhi empat syarat. Yang pertama, perkara yang kita minta adalah perkara yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah. Yang kedua, dalam perkara yang makhluk hidup, kemudian makhluk yang kita minta itu harus hadir, kemudian eh, yang keempat harus hidup. Kalau minta kepada jin, hukumnya apa? Ini pernah Anda ditanya sama Ustadz Said ya dulu ya pas belajar usul salasa setelah itu kami ditanya kalau minta kepada jin hukumnya apa Hah? apa hukumnya sirik maka penjelasan yang Ustaz Said sama dirinci jin itu makhluk bukan makhluk kalau jinnya hadir suaranya jin ini di tubuh antum ini ada berapa di tubuh teman anak ini berapa orang ini minta nggak Nabi Sulaiman ya berarti kalau sirik Nabi Sulaiman sirik, dong minta sama jin enggak kan kalau pada saat itu jinnya ada dan hadir kemudian mampu untuk melakukannya makanya seperti ini boleh hanya saja kalau sekarang tiba-tiba kita manggil jin eh, tolong ambilkan kita nggak tahu dia hadir atau tidaknya ya makanya seperti ini hukumnya tidak boleh bahkan bisa